بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan ya ucapan dari Hudzaifah ibnul Yaman bahwasanya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an beliau berkata ya ma'syaral qurra ya wahai sekalian para pembaca ya wahai orang-orang yang membaca Al-Qur'an istaqimu ya maka terus-meneruslah kalian atau istiqomahlah kalian faqad sabaqtum sabaqan ba'ida maka ya kalau kalian istiqomah tadi maka sungguh kalian akan mendahului ya kalian akan lebih dahulu dengan orang-orang yang datang belakangan ya dengan jarak yang jauh akan tapi beliau sebutkan fain akhadtum yaminan wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida. Maka jikalau ya, kalian mengambil ya, tidak mengambil jalan yang lurus tadi, ya, tidak mengamalkan Al-Qur'an, tidak saling mempelajari Al-Qur'an dan seterusnya, kalian mengambil jalan yang kanan dan yang kirinya, maka sungguh kalian akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, pada pertemuan yang kemarin ya, sudah kita jelaskan tidaklah kita melakukan menempuh suatu jalan yang lurus ya melainkan harus dia mencocoki enam perkara ya apa saja itu enam perkara yang pertama al asbab ya sebab ya bahwasanya ya, hendaklah ketika dia mengamalkan suatu ibadah tadi ya, dari agama Islam hendaklah dia apa? melakukannya dengan sebab yang syar'i. Ya. Bukan sebab yang diada-adakan. Sebagaimana contohnya apa? Pada pertemuan yang kemarin atau yang lalu apa? Puasa? Puasa Ramadan. Oh. Sebab yang Hah? sebab yang tidak syar'inya. Contohnya apa? Kalau sebab syar'i sudah jelas. Sebab yang tidak syar'i. Ahsan ya. Sebab yang tidak syar'i adalah puasa nisfu Sya'ban atau tahajud, salat malam di malam nisfu Sya'ban. Ya. Di malam nisfu Sya'ban. Nah, dalam hal ini, ya, kalau dia ya, mencocoki sebab-sebab syar'i, ya, maka dia akan selamat. Ya. Tapi kalau dia mengada-adakan, maka dia terjatuh pada perbuatan apa? Perbuatan bid'ah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tidaklah seorang akan istiqomah, melainkan dia harus apa? Harus melakukan sesuai dengan ibadah tadi, sesuai dengan jenis-jenis yang syar'i. Jenis ibadah yang syar'i. Ya. Kalau jenis ibadah tadi tidak syar'i apa contohnya? Jenis ibadah yang tidak syar'i. Hah? Jinsinya apa? <laughs> Dari catat ya. Hah? Jenisnya apa? Hah? Iya, Hasan. Iya. Bahwasanya jenis ibadah tadi harus jenis ibadah yang syar'i. Ya, seperti jenis ibadah salat, ya. Jenis ibadah puasa, jenis ibadah yang lainnya. Kalau dia melakukan jenis-jenis ibadah yang tidak ada syariatnya, ya, seperti ya acara 27 Rajab ya acara 12 Rabiul Awal ya coba lihat sudah kita ketahui 12 Rabiul Awal sepakat para ulama bah hari hari wafatnya Nabi ya sedangkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam berselisih para ulama tidak ada yang merojihkannya akan tapi yang masyhur kata para ulama ya yang masyhurnya 12 Rabiul Awal itu masyhur saja ya adapun sanatnya tidak ditemukan sampai sekarang bahwasanya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam lahir tahun atau bulan 12 Rabiul Awal. Oleh karenanya kaum muslimin sekarang ya hari kematian Nabi kah yang diperingati atau hari kelahiran Nabi? Ya, bersenang atau mengadakan acara memperingati kematian Nabi atau kelahiran Nabi? Dan kalau memang kelahiran Nabi sudah kita ketahui maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak menemukannya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, hah? apa? Kadarnya, al kodarnya. Ya bahwasanya ibadah tadi ya harus sesuai dengan kadar atau ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Salat subuh dua rakaat ya. Ini sudah ketentuannya, sudah kadarnya. Jangan lagi kita bertanya-tanya, kenapa salat subuh dua rakaat saja? Ya. Kenapa salat subuh tidak empat rakaat misalkan? Ya. Oh, saya tambah saja sudah menjadi empat rakaat karena waktunya dingin. Ya. Oleh karenanya kalau melakukan seperti ini kadarnya berbeda dengan kadar yang Allah Subhanahu wa syariatkan maka terjatuh apa? perbuatan bid'ah. Kemudian yang keempat <coughs> apa? kaifiahnya ya. Tata caranya contohnya apa? Itikaf apa? Itikaf di masjid ya. Ini kaifiah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan kita mengada-ngadakan ya seperti beritikaf di hotel. Ya, beritikaf di di pasar-pasar, beritikaf di restoran dan seterusnya, maka tidak ada ya. Ini aturannya dari syariat atau tata caranya dari syariat, maka dia akan terjatuh pada perbuatan apa? Perbuatan bid'ah. Kemudian yang keempat, yang kelima, eh? zamannya ya, waktunya ya. Hendaknya waktunya bertepatan dengan waktu yang ditentukan oleh syariat. Ya. Apa contohnya? Puasa di bulan Ramadan ya. Jangan dia berpuasa ya Ramadan tapi di luar Ramadan <coughs> entah itu di Sya'ban ataukah di bulan Rajab bahkan ada yang mengatakan bahwasanya puasa di bulan Rajab ini ya, lebih utama dibandingkan puasa di bulan Sya'ban la haula wala quwata illa billah ya dan yang kita ketahui dari sanad Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban dan tidaklah beliau berpuasa bila tidak berpuasa melainkan sedikit saja oleh karenanya barang siapa yang mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban atau kata para ulama latihan sebelum menghadapi Ramadan maka dialah yang mencocoki sunnah. Kemudian yang terakhir adalah apa? Adalah makannya ya, tempatnya ya. Bahwasanya ya bahwasanya kita juga <coughs> mengetahui juga bahwasanya tempat ya harus disesuaikan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya. Maksudnya tempat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan maksudnya haji mana? Baitullahil Haram ya. Namun sekarang ya kaum Syiah mereka sudah membuat tempat tersendiri yaitu hajinya kemana? Ke ke Iran. Ya. Nah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita akan membacakan ya ucapan para ulama berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah taala siapa pengarangnya? Muhammad Syekh Muhammad Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Wa Muhammad bin Waddah ya, dari Muhammad bin Waddah. Annahu kana yadkhulul masjida fayaqifu ala hilaq ya bahwasanya Muhammad ibni Waddah ini beliau dahulu ya atau suatu ketika dahulu ya masuk ke dalam masjid. Kemudian beliau ya berdiri ya di sekitar majlis ya atau di sekitar al hilak ya hilakul ilm Fayakulu, situ ada majlis Al-Qur'an ya fayaqul maka beliau berkata ya fadzakarahu ya dalam rangka untuk mengingatkannya وقال أنبأنا ابن عيينة وقال أنبأنا ابن عيينة ya, beliau berkata ابن عيينة telah memberitakan kepada kami an mujalat ya, dari mujalat an Sya'bi dari Sya'bi an Masruq dari Masruq ya. Qala beliau berkata siapa ini? Masruq ya. Qala Abdullah yakni Abdullah ini Mas'ud ya. Jadi Masruk ini adalah salah satu siapa? Muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Laisa amun illa walladhi ba'dahu asyarru min." Maksudnya tidaklah didapati suatu tahun atau satu tahun melainkan ya tahun-tahun yang setelahnya ini lebih jelek dari tahun tadi ya. Jadi misalkan ada tahun misalnya tahun ini maka tahun-tahun setelah tahun ini maka itu sifatnya lebih jelek dibandingkan tahun yang kita ini. La qulu amun amtaru min amin wala amun akhsabu min amin wala amirun khairum min amirin wala wala amirun khairum min amirin lakin dhahabu ulamaikum wa khiyarikum thumma yahdusu aqwamun yaqisuna al-umura bi araihim fayuhdamu al-islam wa ya bukanlah yang aku maksudkan ya bukanlah yang ku katakan bukanlah yang ku inginkan kata Abdullah bin ya bahwasanya ada suatu tahun yang penuh ya dengan hujan dibandingkan tahun-tahun yang setelahnya dan tahun yang penuh dan tahun ya yang penuh dengan rerumputan ya atau tahun penuh dengan kesuburan ya dibandingkan dengan tahun-tahun yang setelahnya dan bukan pula ya, pemimpin yang baik dibandingkan pemimpin-pemimpin yang setelahnya akan tetapi ya karena wafatnya para ulama kalian ya, atau perginya para ulama kalian dan orang-orang pilihan kalian maksudnya orang yang terbaik di antara kalian summa yahdusu aqwamun kemudian datanglah suatu kaum ya yang mengada-ngadakan yang membuat-buat perkara baru yaqisunal umura bi araihim ya mereka pun ya mengkiaskan ya perkara-perkara tadi ya dengan akal-akal mereka ya maksudnya perkara-perkara agama tadi ya mereka bawa sesuai dengan akal pem, akal pemikiran mereka fayuhdamul islamu wa yanthalimu ya maka ya Islam tadi ya binasalah Islam dengan sebab tadi wayantalimu dan berpecah belahlah Islam tadi ya oleh karenanya ya pada pertemuan yang telah lalu juga ya kita telah menyebutkan ya Huzaifah bin Yaman juga ya beliau juga dahulu masuk ya ke dalam masjid sama kisahnya ceritanya nih ya Huzaifah dengan Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud sama ceritanya ya ketika beliau masjid maka beliau juga ikut dalam majlis ya majlis tadris ya dalam majlis pembelajaran Al-Qur'an ya kemudian disebutkan oleh Syekh oleh Syarih ya Syekh Saleh bin Fauzan bahwasanya hadzal athar an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an bahwasanya athar ini dari Hudzaifah bin Yaman ini yang ya al-qurra tadi yang mana kita belum bacakan syarahnya bahwasanya beliau masuk ke dalam masjid ya wa yaqifu ala hilaqit tadris ya dan beliau pun ya duduk ya atau berhenti ya dalam majelis-majelis pembelajaran tadi majelis-majelis ilmu ay ala alladhi yata'allamuna alquran fil masjid ya itu atas kepada orang-orang yang mereka sedang mempelajari Al-Qur'an di masjid Fayaqulu lahum maka beliau pun berkata kepada mereka siapa ini? Beliau sini Huzaifah bin Yaman ya, ceritanya Huzaifah dulu, baru nanti Ibnu Mas'ud. In sabak sabaqtum sabaqan ba'ida ya. Maksudnya di sini sebutkan jikalau kalian ini nah ya, senantiasa lurus, senantiasa terus-menerus di atas jalan ini, maka sungguh kalian akan mendahului ya orang-orang yang setelah kalian dengan ya dengan jalan atau dengan jarak yang jauh ya ai in istaqamtum 'ala al-Qur'an alladhi tadrusunahu bil 'amali bihi ya ini jikalau kalian ya istiqomah kepada Al-Qur'an yang kalian mempelajarinya yaitu dengan dengan apa dengan beramal dengan Al-Qur'an tadi mengamalkan Al-Qur'an tadi Ya, li'annal maqsuda huwa at-tamassuk bil Qur'an wal amalu bihi. Dikarenakan maksudnya ini, maksud istiqomah di sini artinya adalah untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan beramal dengannya, ya. Oleh karenanya di sini kita sebutkan ya, bahwasanya bab ini apa? Bab bab dukhulu fil Islam, ya. Bab dukhul fil Islam nih, ya. Bab masuknya saudara Islam, ya. Salah satunya dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengamalkannya. Ya. Adapun sebaliknya, ya. Fa'in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalam ba'ida. Maksudnya ini maksudnya. Adapun orang yang dia membaca Al-Quran. Akan tetapi dia tidak berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Ya, dengan akhlak Al-Quran tadi. Ya. Fahada qad inharafa anil Quran. Maka sungguh dia ini telah menyimpang dari Al-Quran. Ya. Fal Qur'anu huwa siratul mustaqim alladhi man tamassaka bihi naja wa man hada anhu halaka wa Al-Qur'an ini adalah jalan yang lurus. Barang siapa yang dia berpegang teguh dengannya, maka dia akan selamat. Akan tetapi barang siapa yang dia menyimpang dengannya, atau berpaling dengannya, menentang dengannya, hada anhu halaka wa Maka dia akan binasa dan tersesat ya oleh karenanya di sini ya kita ya sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang katanya senang membaca Al-Quran yang katanya senang menghafalkan Al-Quran sudah sepantasnya kitalah yang lebih dahulu berakhlak sesuai dengan akhlaknya Al-Quran kemudian kita baca ya lanjut saja teringkas ucapan Muhammad ibn Waddah ya. Qala Syarih, berkata Syarih, Muhammad ibn Waddah, ya, Muhammad bin Waddah ini adalah minal ulama alladhi sannafu fi bayanil bid'ah. Ya. Maksudnya di antara ulama yang beliau ya mengarang ya, mengarang kitab atau mengumpulkan suatu tulisan yang isinya adalah menjelaskan tentang kebitahan ya kebitahan kebid'ahan kalau kita pun matbu' maka beliau mempunyai kitab ya yang dicetak namanya al bidau wan nahyu anha ya kebidahan-kebidahan dan larangan dari kebidahan-kebidahan tadi ya, atau larangan berbuat bid'ah bid'ah tadi wa hadzal athar an ibni mas'ud ya min riwayah Muhammad ibni Waddah dan asar ini asarnya Ibnu Mas'ud ini bahwasanya ini adalah riwayatnya Muhammad bin Waddah annu akhbara anna an-nasa la yazalu fin naqsi bahwasanya beliau mengkhabarkan ya suatu ya manusia yang senantiasa ya berada dalam keadaan kekurangan maksudnya manusia tadi ya senantiasa berada di dalam perbuatan-perbuatan ya yang jelek ya akan terus menerus ya terjatuh pada perbuatan-perbuatan ya yang jelek kullu amin yakunu anqasu min dal min alladhi qalbah ya bahwasanya setiap tahun ya itu ya akan menjadi tahun-tahun tadi ya ini lebih jelek atau lebih kurang dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya ya wa hadza kama jaa fi hadits Anas ya lamma ja'u yashkuna ilai al yashkuna ilai al hujjaj ya wa hadza kama jaa fi hadits Anas ya lama ja'u yashkuna ilai al-hujaj wa ma yalqawna min al dhum oh, berarti ini al-hajjaj ya wa hadha kama ja'a fi hadits Anas lama ja'u yashkuna ilai al-hajjaj ya al-hajjaj ibn Yusuf wa ma yalqawna min al dhulm ya maka ini sebagaimana yang datang dari hadis Anas tatkala manusia datang kepada beliau ya untuk mengeluhkan perbuatan Al-Hajjaj Ibn Yusuf ya. Al-Hajjaj ya Ibn Yusuf. Shkun Al-Hajjaj wa ma yalqawna min zulum dan apa yang mereka temui dari perbuatan kezaliman-kezaliman qala isbiru fa innahu la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrum min sami'tuhu min nabiikum sallallahu alaihi wasallam maka bersabarlah kalian ya karena sesungguhnya tidaklah eh, akan datang suatu zaman suatu tahun melainkan ya zaman yang setelahnya itu lebih jelek dari tahun-tahun tadi ya aku mendengarnya dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam ya oleh karenanya kita ini adalah zaman yang penuh kesabaran ya kita ini coba ya di mata manusia kita ini adalah seorang yang hina. Ya. Ya, kerjaannya belajar, belajar, belajar. Ya. Gimana nanti? Ya. Masa hidup anak-anaknya kehidupan anak-anaknya ya, anaknya banyak lagi, ya. Di mana nanti masa hidupnya, masa depannya? Ya, kalau cuma belajar saja. Makanya katanya, Islam itu tidak akan maju melainkan dengan menjadikan anak-anaknya sebagai dokter, sebagai hakim, sebagai ini dan itu. Ya. Padahal apa? Islam itu ya, tidak akan pernah maju ya, sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalian kembali kepada ajaran Islam aslinya. Ya. Yang namanya rezeki sudah Allah Subhanahu wa taala apa? tentukan. Ya. Yang nama Islam, Islam ini dari dahulu ya. Dari sejak zamannya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya, Islam ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang fukara. Ya, bukan sebab orang-orang kaya. Ya, kenapa? Kata para ulama, ya bisa lebih doa ya. dikarenakan doa-doa mereka itu terkabul oleh karena jangan kita ya merasa apa namanya merasa hina merasa rendah ya dengan perbuatan-perbuatan kita ini bahkan Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menjanjikannya bahwasanya jika kalian kembali kepada agama kalian ya maka Islam ini akan maju dan disitulah ya kurangnya iman ya, kurangnya rasa yakin bahwasanya yang namanya takdir Allah ketentuan Allah ya, di kehidupan dunia ini entah itu miskin ya, entah itu kaya kah entah itu biasa-biasa saja bahwasanya Allah sudah menentukannya ya. rezeki itu pasti akan datang walaupun semua orang berusaha menolaknya dan rezeki itu ya tidak akan pernah datang kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya. Oleh karenanya ya kita yakini bahwasanya rezeki Allah itu ya maha luas ya rezeki Allah Subhanahu wa taala ya akan datang ya dan sebab salah satu sebabnya kata para ulama wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah ya Allah akan berikan jalan keluar baginya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ini janji Allah dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang tadi ya dengan jalan yang tidak dia sangka-sangka ya. dan ini salah satu takwa kita ya tadi duduk di majlis ilmu belajar ya, agama Allah ya, agar meningkatkan iman kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian ya, disebutkan di sini ya kita lanjutkan saja juga ya wa kama jaa fil hadis ya dan sebagaimana yang datang dari hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad ya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat ilmu tadi ya dengan sekonyong-konyong ya dengan mengangkatnya dari para hamba-hambanya ya, mencabutnya daripada hamba-hambanya. Ya. Tidak seperti itu. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ya ya mencabut ilmu tadi ya dengan mematikan para ulama dengan mencabut para ulama atau mematikan para ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalla ya حتى إذا لم يبق عالما ittakhadna ittakhadhan nasu ru'usan juhalla fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadallu adall ya bahwasanya ya sampai ya tidak tersisa lagi di dunia ini ya orang yang berilmu ya maka manusia pun ya menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bodoh gitu. ya kita lihat sudah di zaman kita sekarang ini. Ada orang bodoh sekali. Cuhal kita bilang ya. Masa katanya? Ya. Kalian harus renggangkan soft-soft kalian. Ya. Kenapa? Karena kalian menolong syaitan untuk sholat bersama kalian. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Kalau syaitan, ya, sholat bersama kita damai kita ini. Enak. Lalu apa gunanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Inna syaitana ba aduun lakum fattakhiduhu aduwa." Sungguh syaitan <laughs> musuh kalian. Ya. Maka ambillah dia sebagai musuh, bukan diberikan kelonggaran. Ya. Kalau syaitan ya salat bersama kita, masya Allah damai dunia ini. Ya. Tidak ada lagi yang namanya musuh kita itu juhal ya. Tuh, orang berilmu itu ya. Orang berilmu itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ucapannya takut dihisab nanti. Terus setelah diklarifikasi bercanda katanya. Enaknya ya Allah bercanda dalam urusan agama. Ya. Dan disinilah kita ambil faedah ya bahwasanya ya ketika wafatnya para ulama ya, wafatnya para nabi ya maka kata para ulama pastilah akan terjadi kekosongan ya sebagaimana ya kita memiliki rumah ya yang rumah tadi sudah sempurna kemudian kita ambil satu persatu batanya ya kita ambil satu persatu kata batanya satu persatu diambil Allah subhanahu batanya ya pasti apa rumah tadi apa pasti apa rumah tadi akan apa? Akan hancur, akan rusak, akan hilang rumah tadi. Ya, tidak akan tersisa, akan bolong rumah tadi. Ya begitulah kata ulama, makanya para ulama sangat bersedih kalau ada meninggal salah seorang di antara para ulamanya. Dan sebaliknya, para ulama sangat bergembira ya kalau ada ahlul bid'ah yang meninggal di antaranya. Ya. Kata ulama, ya, mustarihun wa mustarah ya wa mustarihun yakni kita nahnu mustarih wa huwa mustarah ya bahwasanya kita ini ya alhamdulillah ya bersantai-santai bisa beristirahat ya dari kejahatan orang tadi dan dia pun ya beristirahat ya dari kejahatan-kejahatannya ya Adapun dunia ini beristirahat ya dari kejahatan-kejahatannya. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fadallu adallu. Ya. Maka manusia pun bertanya kepadanya, ya, ditanyakan bertanya manusia ditanya padanya, ya maka ditanya ya fa'afta bi ghairi ilm fa'adallu ya maka mereka ditanya maka mereka pun ya berfatwa tanpa tanpa ilmu maka mereka pun ya sesat lagi menyesatkan oleh karenanya itulah ya kita mendapati zaman kita sekarang ya sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Anas bin Malik ini bahwasanya zaman kita ini adalah zaman ya zaman yang penuh kesabaran ya dan juga hadis Abdullah bin Amr ibn As bahwasanya di zaman kita inilah ya para para juhal ya orang-orang yang bodoh ya walaupun lulusan dari mana saja walaupun dia tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya sama dengan bodoh ya sama dengan bodoh ya tidak berilmu bahkan dia akan mendapatkan siksa yang lebih berat dibandingkan dengan orang bodoh yang asli ya ada namanya jahlul murakkab ada nama jahlul basit ya. Kalau jahlul basit ini dia azab ya dengan kebodohan aslinya tadi. Tapi kalau jahlul murakkab ya, dia azab karena dia mengaku mempunyai ilmu. Subhanallah, dika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.